Selamat pagi Pak Gilbert Pagi Ya silakan Ya omong kosong itu Gaji besar Emang ada ada korelasinya Dengan kebersihan para hakim Ya kan Sebagai contoh Pegawai pajak sudah mendapatkan remunerasi Sampai beratusan persen Tetap saja nggak benar Ya kan Pimpinan dari BI gajinya 300 juta 400 juta ya tetap aja mereka berbuat nggak benar ya kan beberapa yang disidangkan sekarang Budi Mulia kan sedang disidangkan itu gaji 400 juta kan satu bulan itu nggak nggak nggak bisa dia kalau ngomong begitu itu salah ya kan mentalnya itu yang nggak benar makasih terima kasih kembali Pak Edi selamat pagi selamat pagi ya silakan selamat pagi pendengar Pak Saya cuma nggak tahu kalau itu tidak perlu dinaikin gaji lah yang penting hukumnya harus ditegakkan kalau perlu hukum ditambah potong tangannya atau kondisi hukum gantung itu aja terima kasih terima kasih kembali Andri selamat pagi halo pagi ya silakan ya kalau menurut saya tidak ada hubungan tadi komentar yang pertama itu ya eh, gaji tinggi dari BI dari pegawai pajak yang tidak membuktikan beda korupsi. Jadi yang benar itu kalau sekarang ya itu KPK-nya yang dikeluarkan penyidiknya yang diperbanyak, KPK yang dibikin di apa daerah-daerah. Terus eh, apa diperluas lagi kekuasaannya. Habis ya, ya udah itu KPK aja kita bergantung. Sambil juga tentunya kita awasi juga KPK. Itu lebih tepat untuk hakim agung, untuk polisi, untuk jaksa. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Pak Budi, selamat pagi Pak Budi Halo Ya, silakan Pak Budi Ini dengan Pak Andri Pak Oh, Pak Andri Silakan Pak Andri ah, Menurut saya eh, memang perbaikan gaji penting Karena kalau kita lihat Pak uh, Susilo itu yang ditangkap uh, uh, simulasi SIM itu gajinya hanya 4 juta seorang jenderal dengan 3 saya kira itu kesalahan gitu, sistem pekerja gaji harus juga ini tetapi hukum harus tetap ditegakkan tapi itu penggajian tetap tapi kalau untuk sama dengan Singapura saya kira belum waktunya ya nggak pantas lah ya, terima kasih Pak Herman selamat pagi pagi silakan setuju aja gaji naik sampai segitu tinggi tapi konsekuensinya kalau terbukti ternyata terima suap hukumannya hukuman mati Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Pak Nur Hadi, selamat pagi. Pagi, Mbak. Silakan. Nah, ini masalah hati ya. Perkara korupsi itu masalah hati ya ya. Kita mau korupsi atau tidak itu tergantung keimanan kita dan ketakwaan kita juga ya sebenarnya. Sekarang gini, eh, katakanlah hakim agungnya tidak korupsi karena digaji dengan 450 juta. Oke, okay. pasti nggak korupsi dia. Saya yakin pasti nggak korupsi dia. Sekarang di bawahnya korupsi kan, Jam pidum, jam pitsus, jam intel. Oke, kemudian sebelum jam pidum, jam pitsus itu kan ada direktur-direktur tuh. Nah, sekarang direktur-direkturnya tuh korupsi kan, Tetap aja hancur negara ini kalau memangnya di bawahnya masih korupsi gitu oke lah atasnya hakim agungnya nggak korupsi pasti saya gitu lah korupsi gaji tinggi karena dijagain terus kan tapi di bawahnya itu pasti korupsi terima kasih ya terima kasih kembali Pak Skano selamat pagi eh, selamat pagi Bu ya silakan eh, saya setuju setuju saja untuk eh, gaji dinaikkan ya dan tapi yang pertama tadi sudah ada yang komentar tegakkan hukum nomor satu yang kedua sistem ya jadi sistem itu itulah yang membuat orang menjadi ikut jadi korupsi karena sistem di kita ini di lingkungan kita masih budaya sepertinya budaya korupsi itu masih sehingga orang yang awalnya tidak mau korupsi tapi karena lingkungan lebih kuat sehingga dia kalah gitu jadi harapan semuanya nih sama-sama dari pimpinan paling atas sampai yang ke bawah sama-sama kita harus merantas korupsi sehingga sistem itulah yang harus kita ubah saya kira itu Bu saya kira itu Bu terima, terima kasih Pak Sukarno dan yang terakhir kita terima Pak Andi selamat pagi Pak Andi silakan selamat pagi ya nggak usah dinaikin gajinya silakan aja korupsi sebentar lagi justru Pak HP terima kasih terima kasih kembali Pak Jimmy selamat siang siang ya. silakan komentarnya Pak ya saya lihat memang ini、uh, eh, dan tali-tali penjaga selama kita sudah rusak total tidak ada harapan bila kita dipimpin sama orang-orang seperti ini pemikiran kelihatannya hanya satu solusi di Indonesia hapus satu generasi bukan semua yang muda-muda tidak begitu tidak ada harapan makasih baik terima kasih Pak Jimmy Pak Andre selamat siang ya ini memang benar mental yang bobrok ya ketika dikat bahwa eh, mereka nggak diperbolehkan lagi korupsi, dia langsung pasang tarik. Seharusnya pejabat negara itu ya menjalankan tugasnya, itu kan amanah, tugas dari dari masyarakat amanah. Jadi eh, pengabdian terhadap negara, nggak pasang harus pasang tarif. Begitu dikat, nggak boleh korupsi, dia pasang tarif 500 juta. Nggak wajar nih, kalau mau Ah, memperoleh hasil yang besar, baik jadi pengusaha aja lah. Itu lebih dari 500 juta sebulan. Ya, saya sarankan kalau mau lebih dari 500 juta, sebaiknya jangan menjadi MA, menjadi pengusaha aja. Itu lebih, hasilnya bisa 2M, 3M itu satu bulan. Jadi kalau pasang tarif ya udah nggak bagus lah ini pejabat negara harusnya amanah. Ya mungkin kalau dinaikkan eh, sampai ini udah 1.300 persen, udah nggak wajar ini. Ya mungkin kalau naik 200 persen aja masih eh, dibilang wajar. Ini udah eh, udah ini udah pasang tarif udah nggak aman ini, udah nggak bagus mental. Terima kasih bu. Terima kasih Pak Andre. Kita akan menelpon berikutnya Pak Dani. Selamat siang. Halo, selamat siang Mbak. Oke silakan dengan Bapak Dani ya. Iya, Damin deh. Silakan Pak Damin. Iya, kalau saya melihat ya itu se eh, seperti yang tadi kita udah bobrok ya Mbak ya. Hmm. Sangat tidak ada korelasinya sekali antara pendapatan dengan kejujuran gitu, integritasnya seperti apa gitu. Kalau saya melihat malah harus ke belakang jauh melihat bagaimana sistem pendidikan di mana hakim-hakim e, saat eh, belajar itu sebetulnya apa yang dipelajari gitu kok masuk ke sistem kemudian ingin eh, apa, menerapkan bagaimana eh, keadilan itu di masyarakat kok malah hitung-hitungan gitu. Kalau menurut saya ini tidak ada korelasinya dan tidak perlu untuk dinaikkan. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Damin. Kita ke Pak Robert. Selamat siang. Selamat siang. Ini hakim model kayak gini memang harusnya diberhentikan aja. Karena motivasi dia menjadi hakim ternyata dari duit, bukan menegakkan hukum dan keadilan. Kalau misalnya dia jadi hakim, tujuannya cari duit ya kayak gini. Bukan membantu masyarakat, bukan membantu hukum supaya ditegakkan dengan baik. Artinya bahwa semua hakim agung ternyata mata duitan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Robert. Kita ke Pak Mario. Selamat siang Pak Mario. Selamat siang. Silakan komentar Anda. Ya. Oke, uh, terlepas dari mentalitas dan sejarah ya. Uh, kan kita memberikan opini untuk kenaikan itu. Uh hmm. -huh. ya, menurut saya Kalaupun diberi kenaikan ya saya setuju Tetapi apakah nilai harus 500 juta Tentu saya tidak setuju Kenapa perbandingannya harus negara Singapura Apakah kesejahteraan kita sudah pada tahap seperti itu Dan kita juga harus lihat bahwa pemerintahan Singapura itu Memberikan pelayanan publik yang sangat baik kepada masyarakatnya Apakah pemerintah kita sudah seperti itu Ya jadi kalaupun memang ingin menaikkan gaji seorang hakim、uh, eh, kita harus melihat kondisi negara kita apa yang sudah pemerintah berikan ya saya tidak setuju karena sampai 500 juta kita belum tak belum kita belum kita bukan Singapura ya masyarakat kita masih banyak yang kesulitan dan saya rasa tidak pantas kalau dinaikkan sampai sedemikian tingginya ya jadi eh, saya setuju ada kenaikan tapi coba di evaluasi ulang berapa nilainya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mario. Kita ke Pak Edwin. Siang Pak Edwin. Selamat siang. Kita setuju sama ya, eh, penonton-penonton sebelumnya. Ya, Radionya boleh dikecilkan dulu nih Pak Izin supaya nggak feedback. Ya, orang seperti ini sebenarnya nggak bisa dipakai di eh, negara Mbak. Nggak bisa, kita perlu orang yang nasionalisme, cinta rakyat. bila perlu, kalau mau jadi hakim membela rakyat, gaji saya nggak usah dah. Saya dapat tunjangan dari, dari pemerintah, itu baru namanya hakim. Kalau udah dipasangkan 30 juta udah besar loh dia kan ada dapat senjangan lain-lain lagi minta 500 juta saya setuju sama penelpon sebelumnya jadi pengusaha aja jangan cuma mau datang dulu enak poksi udah dapat 500 juta enak amat loh terus satu lagi kalau sampai nanti pemilihan presiden kita ini ke depannya begini-begini saja saya rasa bangsa kita akan tetap di tempat seperti ini sampai kapanpun Saran saya, kita harus memakai cara revolusioner. Kalau sudah tidak bisa sama sekali, caranya mau cetung. Jadi revolusi semua dibabat semua yang nggak pantas untuk rakyat. Dihabisin semua baru timbul generasi baru. Itu baru bisa bangsa Indonesia maju. Percaya kalau ada yang dengar kata-kata saya ini, itu camkan. Kalau sampai kita tetap begini terus Dengan banyak partai lah Banyak kepentingan Bangsa kita begini terus Ketinggalan Semua harta-harta daerah Disikat dibawa ke Jawa semua Jakarta kumpul kursi kiri kanan Pantas Timur Leste memerdeka Sebentar lagi Irian Jaya memerdeka Nanti ke provinsi lain lagi mereka Karena apa? Mereka semuanya Gak nikmatin hasilnya Ini semuanya kacau semua negara ini Terima kasih Mbak Terima kasih Pak Edwin Pak Indra selamat siang Ya siang Bu Ya saya setuju tuh Bu dengan pasapan Ya artinya memang kita mengikuti Singapura Mengikuti Masjid Agung ya kan Ratingnya 500 Tapi ya kalau bisa Jangan 500 kali itu kesian Bu Bukan mentalnya terlalu berat kan Mungkin bisa satu N kali lebih bagus lagi hmm. Tapi itu Bu terima kasih Bu Terima kasih Pak Indra Pak Yustus selamat siang Iya, selamat siang. Uh, anggota komisi judicial itu tidak ngaca kayaknya. Sepertinya dia nggak tahu bagaimana relatif ekonomi di Indonesia. Kalau standar yang dipakai adalah itu uh, dolar Singapura, ya kalau gitu uh, gaji pegawai itu juga harus dolar Singapura. Itu kan e- apple to apple. Ya. Terus graduate di sana berapa? Ya bisa sampai 25 juta dirupiahkan. Kalau fresh graduate di Indonesia juga 25 juta Mari silakan. Kasih empat ratus juta nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih Pak Yustus. Pak Jerry, selamat siang. Iya, selamat siang. Silakan komentarnya Pak. Iya, kalau menurut saya sih saya nggak setuju ya dengan kenaikan segitu drastis dan apalagi dibandingkan dengan Singapura. Harus berkaca dulu, Jakarta sudah eh, Indonesia sudah seperti Singapura belum? Ketegangan hukumnya dan sebagainya. Kalau masalah alasan supaya kebal suap, 5 juta juga bisa disuap jadi itu bukan masalah alasan seperti itu mau saya bilang. Itu aja. Terima kasih Pak Jerry.